السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Pada pertemuan yang telah lalu ya kita telah membacakan ya, dua ucapan dari para sahabat atau dua asar dari para sahabat. Siapa yang pertama sahabatnya? Ubay bin Kaab. Yang kedua Abi Darda. Ya. Ucapan keduanya ini ya sama persis ya. Secara apa? Secara secara maknanya. Ya. Ucapan kedua orang sahabat ini sama persis ya yang mana mereka ya, menyatakan <clears throat> bahwasanya ya orang yang melakukan salat ya malam semalam suntuk dan juga orang yang melakukan puasa di siang hari ya, ya mereka bersungguh-sungguh dalam hal ini tetapi mereka dalam keadaan ya ya atau mereka ini adalah termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan kebid'ahan ya ini kalah dengan orang yang biasa-biasa saja yang sedang-sedang saja malamnya bukan sholat tapi tidur ya. siangnya bukan puasa tapi berbuka tidak puasa kalah ya, mengalahkan orang yang berpuasa seharian Ya, puasa Daud kah? Puasa yang lainnya kah? Dengan sholat malam, setiap malam, ya, sholat tahajudnya, sholat witirnya, dan seterusnya, kalah ya dengan seorang yang dia berada di jalan Allah, jalan yang lurus, jalan Alkitab, ya, Al-Quran, dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> ya. Jadi di sini kita ambil faedah ya. Tidak akan bermanfaat ya. Salat-salat mereka ya. Tidak akan bermanfaat ya. Puasa-puasa mereka tidak akan bermanfaat khusyuknya peribadahan mereka tidak akan bermanfaat juga ya. menangisnya mereka karena takut kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan mereka berada di dalam ya tidak atau berada di jalan yang menyelisihi jalan Allah Al-Quran dan juga sunnah nabinya difahami ya ini intinya pada pertemuan yang telah lalu nah <clears throat> di sini juga kita ambil ya pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya ya walau ya seorang dia beramal dengan amalan yang sedikit ya. Tetapi dia ya dalam keadaan ya atau berada di jalan yang lurus ya maka orang ini ya dia lebih baik jauh lebih baik ya ya dibandingkan dengan orang yang dia menangis ya matanya sampai terlihat ya, bekas bergadangnya, jidatnya hitam-hitam, ya, salatnya keadaan khusyuk, wajahnya pucat dan seterusnya. Ya. Dari perbuatan-perbuatan ya, para pelaku kebidahan yang tidak sesuai dengan jalan Allah dan sunnah Rasulnya ya maka orang seperti ini ya ya tidaklah dia akan mendapatkan keselamatan bahkan orang ini akan disiksa di dalam api neraka ya dan nanti kita akan menjelaskan ya lebih lanjutnya lagi <clears throat> ya tentang ya bahwasanya perbuatan-perbuatan yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah ini ya perbuatannya itu la yanfa'uhu syai. Ya, tidak akan bermanfaat sedikit pun. Artinya perbuatannya tadi apa? Sia-sia. Lanjutkan ya. Bab selanjutnya. Qala musannifu rahimahullahu taala. Siapa pengarangnya namanya? Al-Imam Syekhul Islam siapa? Muhammad Ibn Abdul Wahab ya. Seharusnya kita ini Ya, kalau secara urutan kita bahas usul iman dulu. Ya. Usul iman baru fadlul Islam, tapi tidak apa, kita balik fadlul Islam dulu baru kita membahas usul iman. <coughs> Bab ya, dukhul fil Islam. Bab ya tentang masuknya ya ke dalam Islam ya. Jadi di sini nanti akan bahas ya orang-orang ya yang masuk ke dalam Islam ini apa saja. Ya. Dan di sini ya bahwasanya agama selain agama Islam ini tidak akan diterima. Ya. Wa ta'ala Ya. Ya. dan barang siapa ya, yang dia mencari jalan selain ya, atau mencari agama selain agama Islam atau Islam sebagai agama Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falayuqbalamin maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti ya dalam keadaan atau di akhirat nanti dia dalam keadaan menjadi atau termasuk orang-orang yang merugi. Qala syarih, ya berkata syarih. Qala radhiyallahu an. Ya. Ya, di sini sebutkan siapa radhiyallahu an? Hah? Qala radhiyallahu an. Babu dukhulu fil Islam. Siapa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ya. Sebagian lama memperbolehkan ya. Kita menyebut radhiyallahu an ya kepada selain para sahabat ya. لما, لما ذكر فضل الإسلام إيه، ذكر ترغيبا في الدخول فيه فالإسلام الذي هذه إيه، مزاياه إيه، وهذه فضائله لا يليق بعاقل أن يرفضه وألا يدخل فيه إذا كان يريد النجاة لنفسه Ya. Di sini ya, lama ini ya. Tatkala disebutkan ya tentang keutamaan Islam ya. Ya, tatkala disebutkan atau Syekh ya Syekhul Islam Muhammad al menyebutkan tentang keutamaan Islam <clears throat> ya beliau menyebutkan ya ya Zakara menyebutkan tentang anjuran atau dorongan untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Dan Islam ya. Yang mana di sini ya terdapat kemuliaannya dan di sini juga terdapat keutamaannya yang tidaklah ya seorang yang berakal ya akan menolaknya ya. wa alla yadkhula fihi idza kana yuridun najah ya. dan seorang yang berakal ya tidak pantas bagi seorang yang berakal ya, ya untuk tidak masuk ke dalamnya jika dia menginginkan keselamatan terhadap dirinya ya di sini kita fahami ya bahwasanya bagi orang-orang yang berakal ya orang yang mau ya, mempelajari agama ini, ya, orang yang mau membaca Al-Quran dan memahami maknanya, ya, maka ya, dia tidak akan pernah untuk menolak agama ini, ya, dan dia juga ya, tidak akan pernah ya untuk tidak masuk ke dalam agama ini jikalau memang mereka menginginkan jalan keselamatan tadi terhadap diri-diri mereka. Nah, kita baca ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima agama tadi. Ya. Falladhi yaquluna dan orang-orang yang mengatakan innahum ala dinin وإنهم يعرفون الله ويعبدون الله من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى ويأبون من اليهود ya يعني، من اليهود والنصارى ويأبون الدخول في الإسلام ليسوا على دين لأنهم على دين منسوخ intaha al-amalu bihi. Ya. Dan orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya ya, mereka ini berada di atas agama ya. dan mereka mengenal Allah ya. mengakui bahwasanya Allah itu ada mengenal Allah intinya dan mereka pun menyembah kepada Allah beribadah kepada Allah ya di antara golongan Yahudi dan Nasara ya orang-orang Kristen dalam keadaan tersedangkan ya mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam ya laisu ala dinin ya maka mereka itu ya tidaklah berada di dalam atau di atas suatu agama li'annahum ala dinin mansukhin al-amalu bihi ya kata Syekh Fauzan maka Yahudi dan Nasara tadi mereka itu ya bukanlah agama. Ya, dikarenakan mereka ya berada di atas agama yang telah dihapuskan hukum-hukumnya ya. Dihapuskan setelah datangnya apa? Datangnya Islam, intaha al-amalu bihi ya. Maka berhenti ya untuk beramal dengannya ya kalau sudah dihapus ya yang namanya dihapus ya tidak berlaku lagi ya kalau kita bilang expired ya atau kadaluarsa tidak boleh ya dimakan atau dilakukan lagi dan seterusnya fala yufidum syai'a dan tidak akan bermanfaat bagi mereka sedikit pun لا يفيدهم إلا الدخول في الإسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار يدني دليل Yeah. yang jelas dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi zat ya yang jiwaku yang jiwa Muhammad berada di tangannya tangan siapa ini tangan Allah azza wa jalla ya la yasma'u bi ya ahadun tidaklah seorang ya mereka mendengar tentang kabarku ya tentang keadaanku ya dari umat ini ya baik itu Yahudi ataupun Nasara ya. kemudian dia mati ya dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya ya melainkan ya dia menjadi penduduk neraka ya lihat ini dia apa menjadi apa penduduk neraka ingat di sini kata Roma kekal apa? Selama-lamanya. Ya, kekal apa? Selama-lamanya. Kenapa? Kenapa kira-kira kekal selama-lamanya? Hah? Kenapa? Kenapa kira-kira? Hah? Kenapa? Karena ya syarat masuk Islam adalah apa? umir an qatilan nas hatta Yashhadu an la ilallah wa anna Muhammadur Rasulullah ya. Sampai dia ya mengatakan saya bersaksi bahwasanya Allah ya itu satu-satunya sembahan ya dan Muhammad ini adalah utusan Allah ya. ya. Kalau dia tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah ya berarti dia mendustakan Allah sama saja ya. Kalau dia tidak kalau dia mendustakan Allah berarti apa? kafir ya dan hukumannya apa? kekal di neraka selama-lamanya. Wa qala alaihi salatu wassalam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba qalu wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba ya di sini kullu ummati ya, setiap umatku. Ya, umat di sini bisa jadi umat apa? Ada dua sini umat apa? Yang pertama umat ad-da'wah ya. Umat dakwah ini ya yang menerima dan yang menolak. Ini namanya umat dakwah, umat yang didakwahi, umat yang disuruh untuk masuk Islam. Dan juga bisa jadi juga umat apa? Al-ijabah ya, yang menerima yaitu orang-orang golongan Islam. Ya. Kullu ummati yadkhuluna jannah Setiap umatku ini pasti masuk surga, ya. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ya. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya, mereka berkata para sahabat berkata, ya. Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Qala ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Ya. Barang siapa yang taat kepadaku apa? Maka dia masuk masuk surga atau masuk jannah. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, mengingkariku, menentangku, ya, maka dia itulah orang-orang yang enggan apa untuk masuk jannahnya Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini hadis yang sahih ya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di atas juga yang di atas oleh nafsu Subyadi. ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, Pak? Sahabat yang paling banyak Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak menulis hadis siapa? Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As ya. Bahkan Abu Hurairah ya menyatakan bahwasanya saya kalah ya dengan Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As. Saya menghafal sedangkan dia mencatat. Tapi kenapa banyak Abu Hurairah? Kenapa kira-kira? Hah? Kata para karena Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dia tidak tersibukkan dengan mengurusi pemerintahan, mengurusi umat. Ya, dia tersibukkan ya dengan majlis-majlis ilmu. Oleh karenanya sampai sekarang kita dapatkan yang paling banyak meriwayatkan hadis apa? Abu Hurairah, ya dan dia juga yang didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ya bahwasanya ya setelah dia mendengar dari Rasulullah dia tidak akan lupa lagi subhanallah ya kalau kita mendengar ya, sebulan jangan sebulan sehari dua hari dah lupa sedangkan Abdullah bin Amr bin As ya kata berlama dia tersibukkan ya tersibukkan yang pertama tersibukkan karena mengurusi pemerintahan karena dia dipilih ya untuk mengurusi negara atau wilayah mana Mesir ya wilayah Mesir kemudian juga ya di sana juga disebutkan bahwasanya dia tidak mendapati ya banyak murid di sana sehingga majelis ilmunya beliau ya kurang ya Allah taala bisawab Oleh karenanya beruntunglah ya orang yang hidup ya dengan majelis taklim. Ya. Dia Allah akan dikekalkan ilmunya. Ya sebagaimana ilmunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa qauluhu ta'ala ya, dan firman Allah taala ya Inna dina indallahil Islam ya. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ini amma ghairuhu falaisa dinan indallah. Adapun agama selain siapa nih? Selainnya nih selain apa maksudnya? Selain ini ya? kembali kepada Islam. Adapun ya, agama selain Islam maka bukan agama di sisi Allah. Tidak dianggap agama ya. Tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla li'annahu ba'da maji'il islami lam yabqa dinun yaqbaluhu yaqbaluhu Allah Subhanahu wa taala min ibadihi. Dikarenakan ya agama yang datang setelah ya kedatangan Islam atau agama ya setelah datangnya Islam maka itu bukan agama lagi atau tidak ditetapkan sebagai agama lagi ya yang Allah Subhanahu wa taala ya menerima agama tadi dari hamba-hambanya li'annal insana 'abdun wal 'abdu yuti'u rabbahu azza wa jalla ma amarahu bihi ya dikarenakan manusia ini hamba ya dan seorang hamba ya seorang hamba itu seharusnya bah dia taat kepada majikannya ya, taat kepada tuannya taat kepada Rabbnya. Ya. Rabbnya Azza wa Jalla fima amaru bihi. Ya, amarahu bihi. Dari apa-apa yang Rabbnya tadi atau Tuhannya tadi memerintahkan dengannya. Wallahu amaraka an tadkhula fil islami fayajibu alaika dukhulu fil islami ta'atan lillahi azza wa jalla li'anna al-wajiba itba'ul amri la itba'ul hawa. Ya. ya wallahu amaraka dan Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kamu menyuruh kamu atau menyuruh engkau agar engkau masuk ke dalam Islam maka wajib bagi engkau untuk masuk ke dalam Islam ya dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan wajib ya itba'ul amri la itba'ul hawa dikarenakan wajib ya kewajiban itu adalah mengikuti perintah perintah siapa sini perintah itu maksudnya perintah siapa ini perintah Allah ya bukan mengikuti hawa nafsu kita ya <clears throat> fahada ya Umar ibn Khattab ya عندما قبل الحجر الأسود Ya. Di mana ini Hajar Aswad? Hah? Di mana? Hajar Aswad. Toko parfum. Hah? Maksudnya apa Hajar Aswad ini? Ya, dan ini Umar Ibn Khattab ya, ketika beliau mencium Hajar Aswad, apa sih Hajar Aswad ini? Batu ya, batu hitam. Jadi ya diceritakan oleh para sejarawan ya bahwasanya asalnya batu Hajar Aswad ini asalnya ke Allah taala katanya putih. Ya. Asalnya putih. Dalilnya apa? Dalilnya ketika mereka menemukan batu itu ya setelah terpecah ya setelah dibawa oleh kalau salah bangsa Tartar atau Syiah yang merusak batu itu ya terpecah menjadi berapa bagian ternyata ya setelah disatukan lagi bagian luarnya ini hitam. Bagian dalamnya putih. Allah taala ya. Sebagian juga menyebutkan bahwasanya itu karena dosa-dosa Allah taala. Yang jelas ya itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tawaf ya mulai Ka'bah kalau kita bisa mencium Hajar Aswad ya itu merupakan apa? sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan wajib hukumnya ya bukan wajib, sunnah hukumnya. Ya. Bahkan ya kita lihat ya gara-gara sunnah ini ya banyak orang berdempet-dempetan bahkan ada yang meninggal. Ya. La haula wala quwata illa billah ya. Itulah ya orang yang tidak paham agama ya menyangka bahwasanya tidak sah hajinya bahkan tidak afdol hajinya atau umrahnya kecuali dengan mencium hajar aswad. Wallahi lihat ini Umar ya Umar bin Khattab ya sahabat yang paling tahu setelah Abu Bakar tentang Islam, wallahi inni alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Ya demi Allah ya, sesungguhnya aku ini ya sungguh mengetahui bahwasanya engkau ini ini batu tadi, ajar aswad tadi, engkau itu cuma batu biasa ya tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Lihat Umar, tidak memberikan manfaat dan juga mudarat baturi. Mudarat dan manfaat tidak memberikan sama sekali walaula anni ya, lihat ya. Kalau saja kata Umar bin Khattab ya, aku ini tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, tidak akan pernah aku menciummu. Ya. Sini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan ya, Niat ini, fattaqbilul hajari ya, laisa ibadatan lil hajar. Nih, ya bantahan kepada kaum yang mengatakan ya, kaum muslimin juga syirik. Buktinya apa? Mereka menyembah batu. Batu mana? Itu. Batu Hajar Aswad. Maka disebutkan di sini, maka mencium batu tadi bukan ibadah kepada batu tadi bukan peribadahan atau menyembah kepada batu tadi wa inna ma huwa ibadatun lillahi taala hanya saja ya itu termasuk peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah Azza wa Jalla wa tawafu bil ka'bati laisa ibadatan lil ka'bah ini perhatikan juga ya dan tawaf kepada Ka'bah ya bukan peribadahan kepada Ka'bah, bukan mengibadai Ka'bah. Ya. Ada juga yang menyebutkan ya. Setelah sebutkan bahwasanya ya ada hadis yang menyebutkan tentang ya, takut kepada neraka ya kata dia ya dengan akalnya ya bukan dengan dalil dari ucapan para ulama atau ucapan Rasulullah atau ucapan para sahabat yang lainnya Kata dia, ya, takut kepada neraka itu syirik. Ya, coba lihat, takut pada neraka syirik, kata dia. Ya. Nah, di sini kita bantah ya bahwasanya ya takut kita kepada neraka ya tawaf kita kepada Ka'bah kita mencium batu Hajar Aswad ya bukan apa? Bukan apa? Bukan beribadah kepada semua tadi. Ya, wa tawafu bil Ka'bah laisa ibadatan bil Ka'bah dan tawaf kepada Ka'bah bukan peribadatan kepada Ka'bah wa inna ma huwa imtithalun li amrillahi azza wa jalla wa ibadatan lahu ingatkan ini ini yang jadi salahnya kaum muslimin ya yang terlalu gulu dalam beragama berlebihan dalam agama tapi tidak memakai dalil hanya saja perbuatan-perbuatan yang tersebut di atasnya, takut kepada neraka kah? Ya, tawaf ke Ka'bah kah? Mencium Hajar Aswad kah? Innama huwa imtithalun li amrillah. Ya, semua ini ya ya untuk ya melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ya, Allah perintahkan kita tawaf di Ka'bah. Ya, Allah perintahkan kita mencium Hajar Aswad. Allah perintahkan kita takut pada azabnya neraka dan seterusnya. Eh, wa ibadatan lahu ya dan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah ya. Bukan apa? Bukan untuk beribadah kepada benda-benda tadi. Ya, makhluk-makhluk tadi. Ciptaan-ciptaan Allah tadi. Ya. Fasyanu yaduru ma'amrillah. amrillah wa syar'ihi. Nah, di sini ya. Dan ya, suatu keadaan atau agama itu suatu hal itu ini berputar sesuai dengan perintah Allah dan syariatnya. Jadi namanya agama ya, sya'nu ya, ini sya'nu agama, sya'nu din ya. Ya, sya'nu ibadah ya keadaan ibadah itu, ini maksud ibadah, yang maksud agama itu, ya, ini berporos atau berputar sesuai dengan perintah Allah dan syariatnya. Wala i'tiradu ala dzalika faqad i'tirada iblisu ala amrillah fakana masiruhu tarda wal ib'ada wal la'nata wal ghadba wal iyadu billah. Ya. Yeah dan jangan kita menentangnya. Ya. Oh menyembah Ka'bah, top Ka'bah menyembah Ka'bah, kiblat Ka'bah, katanya menyembah Ka'bah juga menghadap Ka'bah, Ka'bah menyembah Ka'bah, mencium aswad ini, ya, mencium batu, ya, meyakini ada manfaat dan mudarat, bukan, ya, bukan, ya, hanya saja ini apa? Semua itu Dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah ya dalam rangka ya untuk ya melakukan perintah-perintah Allah dan syariatnya ya dan jangan ya wala i'tirada ala dzalik jangan kita menentang atau berpaling dari yang demikian maka sungguh telah menentang atau berpaling dari yang demikian iblis laknatullah alaih ala amrillah ya dari perintah Allah fakana masiruhu maka tempat kembalinya ya maka dia dikeluarkan ya atot ya dikeluarkan dari surga dari jannah ya dikeluarkan dari rahmat Allah azza wa jalla juga wal ibad dan dijauhkan ya wal la'nah ya seperti disebutkan tadi ya dijauhkan dari rahmat Allah wal ghadab ya ya dan kemarahan Allah wal billah dan kita berlindung kepada Allah azza wa jalla ya mungkin sampai di sini ya subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika